سورة لقمان بسم الله الرحمن الرحيم Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim Alif Lam Mim تلك آيات الكتاب الحكيم Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. هدى ورحمة للمحسنين Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين Dan di antara manusia ada orang-orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan mendapat azab yang menghinakan. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. maka berilah dia kabar gembira dengan azab yang pedih. Innalladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan. Khalidina fiha wa'dallahi haqqa wa huwal azizul hakim. Mereka kekal di dalam surga sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم Allah menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar bumi itu tidak menggoyangkan kamu. dan di bumi. Dia memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa. Dan kami turunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد Dan sungguh, telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sungguh Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير Dan kami perintahkan kepada manusia agar dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. hanya kepada aku tempat kembalimu. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau taat kepada keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka aku akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير Lukman berkata, Wahai anakku, sungguh, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu, atau di langit, atau di bumi, niscaya Allah akan memberikannya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur Wahai anakku laksanakanlah solat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara, ialah suara keledai. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia, ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu dan petunjuk, dan tanpa kitab yang memberi penerangan. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, Mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api neraka yang menyala-nyala? ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور Dan barang siapa yang kafir, maka kekafirannya janganlah membuat engkau Muhammad menjadi sedih. Hanya kepada kami tempat kembali mereka. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن Dan sesungguhnya, jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka, Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Lillahi ma fis samawati wal ard. huwal hamid. Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya, maha terpuji. Walau annama fil ardi min شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya tujuh lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Menciptakan dan membangkitkan kamu bagi Allah. Hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat. Alam tara anna Allah yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layli wa sakhara syamsa wal qamar. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, dialah Tuhan yang sebenarnya dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, dialah yang maha tinggi, maha besar. Alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatih. Inna fi dhalika li kulli sabbarin syakur. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya? Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد باياتنا الا كل ختار كفور Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami, hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum wakhshaw yawman واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh, janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam mentaati Allah. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di belahan bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.